لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين kecintaannya kepada ukhuwah Islamiyah. Dia sudah pergi. Bagi saya, kepergian beliau menyebabkan kami semua menjadi anak-anak yatim yang tidak mempunyai bapak lagi ketika kami kehilangan seseorang yang sangat memperhatikan persaudaraan Islam, orang yang sepanjang hidupnya karena kecintaannya kepada Islam menjadi sasaran fitnah, tuhmah dan segala kejian. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allah'a Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah kami kekuatan untuk melanjutkan hitah yang telah dirintisnya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah kami kemampuan untuk meneruskan perjuangan yang ditinggalkannya. Walaupun kami merasa amat jauh perbedaan antara kami dengan beliau. Tapi ya Allah, ya Tuhan kami, biarkan kami semua bisa melanjutkan khitah dan perjuangannya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته